Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبه إليه حدثنا الليث عن يازد عن أبي الخير عن عبد الله بن أمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ayyul islami khair tut tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif rawahu muslim al hadis au kama qal sadaqallahu Ashabal fadilah para kiai, para sesepuh, binispo, sedaya kemawon ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula taati. Segenap jajaran panitia penyelenggara yang berbahagia di sisi Allah ingkang sangat kula mulyakaken soho kawula hormati hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam yang penuh berkah ini ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati kula purun ngaos wonten ngarso panjenengan nek ngaji niki diikuti selangkah lebih maju dan cerdas Monggo ngaji niki kita ikuti dari budaya dengar menuju budaya tulis dan baca supaya muling kono oleh-oleh Salawat salam monggo kita aturakan, rumah tengah ngarsa dalam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti iringan dungo sing susah kulo dunga kenenggal enggal dipun bunga kenenggal Allah. Sing sakit kula dongakno enggal-enggal nemu tamba sing uripe sara omah durung duwe utang akeh pados dipun dahar mawon kangelan kepancal-pancal ketegek-ketegek kula dongaaken enggal-enggal dipun jembaraken kali Allah kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Password malam ini Kata kunci malam ini Bukanlah bahagia Yang menjadikan kita tersenyum tapi tersenyumlah agar kita bahagia ojo susah-susah supaya seger waras lan dawa umur eh kono ngaji silahkan, silahkan. kula dipesen bapak kula neng kei wong ngaji kudu nang ngarepe supaya di TV niki ketok siar lah ngoten nah kono ku tak dumi dhuwit kono kono bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum tapi tersenyumlah agar kita bahagia understand setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan. Catet. Yuk minggir yuk ke mana yuk. Tapi tidak setiap orang mengetahui jalan mencapai kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. bahasa pojok kampungi cok wong kepingin bahagia tapi gak cok wong bahagia sebenarnya kebahagiaan itu merupakan kesederhanaan hati nek hati ini sederhana kona'ah mboten nongsongso insya Allah menemukan apa yang dinamakan kebahagiaan. Bu bisa dilanjut hati ngunduh oma oh, pidato Sebenarnya kebahagiaan adalah merupakan kesederhanaan hati nek uang iku atine mboten nongso-ngso. Masih ya omai cilik nunggu, yue, Masih ya urip do istana nek ati iki ngongso, ngoyo. Terbakar. Sehingga tidak ada setel setetes air pun berupa kebahagiaan yang singgah di hatinya percaya apa betul? jadi wong Inggris Reng penter bede guruna. Reng mojur tade guruna. Inggris Timur. Wong pinter ono gurune wong bejo ora ana gurune cateten sampeyan aja percaya nek ana wong pinter gak ada guru mesti nek ana wong pinter duwe guru lan sampeyan aja percaya ana wong bodho dadi wali. Wong bodoh paling banteng tadi dukun. Pak, kadang-kadang pinter e gak nyacat, tapi gak bejo. Ketepatan dan kebetulan gelari SPD Sarjana Penuh Derita. Utangnya oh. dagi wong ngalor ngidul esok sore duwe bojo mek siji endek elek ireng nyocot bisa <laughs> SPD sarjana penuh di sisi lain ono wong gak sarjana tapi sarjono tapi bejo bojone telu bokonge kene kae kula dugi Sidarja mriki siji mulangi sampean cek pinter loro ndongakno sampean cek bejo sae ditunggu dhuwit Bu Bu nek skripsi butuh dosen pembimbing tesis butuh dosen pembimbing disertasi butuh dosen pembimbing begitu juga berjalan menuju Allah tentunya butuh dosen pembimbing purun tidak ngaos no catatannya nggih wabihi ilaihi haddatsana les an yazid an abil khair An Abdullah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif rawahu muslim hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr sinten wonten tiang jaler nyuwun pirsa dumateng ngarsa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi ayul islami khair nek diterjemahno bahasa keputrane tiang Islam sing kados punapa ingkang sae menikah. Orang Islam yang bagaimana yang baik itu? Mendengar yang demikian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kal tut imut to'am watakro ussalam alaman arabta wa malam tarib wong islam sing bagus iku yaiku wong Islam sing gelem paweh daharan marang wong-wong sing butuna. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang mau memberi makan atas orang-orang yang membutuhkan. Stop. Hadis ini yang pertama. Catat ya penekanannya adalah pada aspek sosial kemasyarakatan Bu kita tidak cukup soleh di rumah tangga saja kita tidak cukup soleh di masjid saja tapi kita dituntut untuk mampu tampil soleh sosial di tengah-tengah masa bahasa Mbah Wali Sunan Derajat Paciran Lamongan weono busono marang wong kang butuh weono dedamar marang wong kang kepetengan weono teken marang wong kang butuh weono ngumbih marang wong kang ngelak weono dahar marang wong kang luwe ngak nggih sing ngarep mang bahasa Arab sing buri ki cara Jawa ini yang dinamakan lokal wisdom napa kearifan lokal rata-rata wali-walinya Allah itu sangat cerdas menerjemahkan bahasa agama menjadi bahasa rakyat sehingga dakwahnya diterima oleh rakyat barang sing iwu nek diserana waline Allah jadi gampang dan sederhana tapi barang sing gampang nek diserana pakar pengamat gak tambah gampang tambah i Understand? Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bu. Nek wis bendina iso mangan. Nyandang wudu. Oma duwe. Insyaallah anak iso sekolah. Tolong tola tole ndelok nasibe tangga, konco sanak, family yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Sampai tak kandani kelemah. Do Indonesia itu ada siji konglomerat duit tanah 5 juta hektar. Pak, sisi lain akeh wong Bambu gak duwe omah. Nggih napa mboten? Mulai kula teko mrene mulangi sampean nek urusan donya delok wong sak disor sampean, cek metu syukure. Urusan ibadah delok wong sak ndukur sampean supaya ada pening belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Nek kelas itu dua mobil Cherry, aja ndelok uang sing di BMW dua pintu, kobong nanti cemen. Gini betul? Belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Supaya mangan ya nikmat, turu ya nikmat. Gini betul? tidak banyak beban. Bisa dilanjut? Kita butuh Islam yang ramah. Bukan Islam yang marah. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia sewaktu-waktu. Sing pinter golek bola. Sing pinter golek kanca. Sing pinter golek dulur, ojo pinter golek mung. Nasib kadung joyo sing telepon tutup wong sembarangan. Ditetuno ah. Mesti kongko ae niki kok gak TV tak dudunno top nih sing telepon iki wong top Bu Bu seribu teman masih kurang satu lawan sudah terlalu banyak ngerti ya sama ini sewu konco cek kurang siji mongso wis kakean di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan praktis memberikan langkah cerdas onok dalan kanggo ngakeno konco sanak lan dulur siji sampean sing loman mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain dua sebarkan salam sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat jangan anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat watakra'us salam alaman arofta wa malam tarif dan ucapkanlah salam kepada ya orang yang anda kenal dan kepada orang yang anda tidak kenal Allahumma salli ala Muhammad sing sejuk ya Duk konco assalamualaikum. Ngeten nggih. Mlebu omah assalamualaikum. Mlebu kamar bojo turu assalamualaikum. Pertandingan bisa dimulai. <laughs> Niki penting. Serius nih. Nek omah ku sering masyaallah digunakno sholat dalu digunakno deres Quran insyaallah sering ahline omah iku menyebarkan salam rumah itu dirubung malaikat rahmat keberkahan senantiasa menaungi penduduk rumah tersebut tapi nek ahline omah iku mecocoe nginggu lo lho wani ngendok ipo e panas. E. Bu. Kita butuh Islam yang ramah. Bukan Islam yang marah. Sebarkan salam. Sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Kula takon nduk keputran nih lho. Sing dalane cuyut nyelempit iki lho. Diterangno ah. Diterangno ah. Kula takon teng sampean ojo jawab brawokan ya. Kira-kira nduk keputran iki sing nyebarno salam karo sing nyebarno fitnah kata pundi. nek ono sing wani jawab akeh sing nyebarno salam dalu iki tak jak besanan supaya anak putu kula menjadi anak cucu yang berkualitas padha karo wong tulangan akeh sing nyebarno fitnah nek ana tanggae ekonomine rodok prima omah rodok lumayan marung laris mesti dituduh itu teko lamongan gak beres dik iku mono endongi teko kalau SDM kita semacam demikian nggih jangan menyalahkan orang lain manakala sebagian dari kita menjadi gelandangan di kampung sendiri mulai kurang rukun nggih mboten anak Tonggoi, ekonomi ini mapan oma pernah lha dong, nggih sampeyan lan kula kudu muni alhamdulillah muko suki ini tadi suki sing barokah nulari kanca Tonggo, gelem berbagi kesejahteraan dengan yang lain understand bisa dilanjut bisa, dinaikkan satu setrip. hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri no catatan yuk dina niki ake wong kelangan awa edil. Orang yang kehilangan dirinya sendiri pasti tidak mampu tampil percaya diri bingung ae sambat ae ketiga sambat rendeng sambat melek motone iramae irama sam orang yang semacam demikian maaf sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan karena dihadang orang lain, bukan karena dibuntu orang lain, tapi gagal karena kekerdilan jiwanya sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar dan belajar berpikir besar. Bu. Bu. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra di sini menggunakan kata maaf maka cara nerjemakannya rungokno gak cukup pinter kudu cerdas Sebab nek dokter iku nanggung kurbane pasien. Tapi nek kiai mubalek ustad nanggung kurbannya adalah umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana dokter nanggung, ana wong mutabir dikai botrek. Kira-kira tambah mampet apa gotong? begitu juga seorang kiai seorang mubalek nek nanggung kurbane umat wong usume wong susah-susah mubalik mubalek gak cerdas nerangno siksa kubur ketahuilah siksa kubur itu masya Allah ono uloi ono kelabange ono kula jengking akhire wonge wedi jengkel wis kersane yai nyokot sampean dadi ana wong susah mubaleke harus tampil cerdas bagaimana orang ini punya gairah baru semangat baru dan kesadaran baru understand Wong nuturi maling didalili halal haram. Nuturi maling dinrokon-rokon, malinge ngadeg kersane yai, masyaallah jebul neraka pun pokok sing ngubek sampean prinsip dakwah adalah merangkul bukan memukul ngono nggih prinsip dakwah adalah mengobati bukan menyakiti prinsip dakwah iku golek bolo gak golek mung diterangno ali Jadi nerjemahnya gak butuh pinter, tak butuh cerdas. Diwuru ini jemano cerdas. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesempitan pasti ada kelapangan. Bersama penyakit pasti ada obatnya. Bersama masalah pasti ada solusinya bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Maka orang bijak bersemboyan, kegagalan itu sebenarnya merupakan keberhasilan yang tertunda. Bahkan bersama musibah pun di sana ada berkah. Belajarlah berpikir positif. Catat yuk. Samen ngaji kecilik durung tahu ngrungokno keterangan ini. Catat yuk. Belajarlah berpikir positif. Sing api-api ae dilebokno kene, sing elek dibuat di tempat sampah supaya awake seger waras lan dawa sekarang banyak orang mati sebelum waktunya ya jek tapi mati masih sepi ya gak ngerti tonggo ya gak mangan ya gak ngerti ngerti tak sama ini. Kiai ceramah gak ngombe ini ya gak ngerti. Stop, stop. Waktu aku diundang Asmuni wis paham. Asmuni Selera aku itu dukur nak kon gonang keputran iku ya apa? Aku ku nek ceramah nak ngombene kudu standar. Jujur mawon. Kula kecilik niku memang banyaknya bapak kula yang rambut kula luar biasa. Jadi bapak kula dadi kula liko nek mangan sing enak, ngombe sing enak, nek ngeloni bojomu ya sing enak, Nak. Sebab konsepsi Islam itu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa kina ada nono uang jak laku gak oleh sandalan <laughs> dikokon mangan sih gak enak-enak ya aja itu iku Islam nak paham napa mboten ha eh. wis wis ustaz wis Nopo Pak Gus ngombe sing standar? Ditetekno. STI MITB susu telur madu isi tenaga baru nek panitia lo rodok loman Insya Allah tolong ditambahi kuku bima TL saya minum di sini istri saya yang di rumah ikut merasakan khasiatnya Lah iki nek santri gak cerdas, gak paham. Kok iso bojone ndek omah iso ngrasakno kasihate. Kepala sama berambut kecerdasan beda. Wong gak ono kabele kok iso. Goblok. Aku waktu diundang iki, masyaallah. Ati kula sing kiwa kudu gak takehi waktu. Aku loro. Dadi balik wis 40 tahun lah paham Pak. Endi sing gone teles, sing loro. Endi sing garing. Endi sing cemek-cemek loro kula. Allahumma sholli ala Muhammad. akhir hati kula sing tengen muni ngene ya sakno. Cak Asmuni oleh ngurusi yasinan tahlil luar biasa balak balik nyalok no DPRD kata titati Insya Allah jangan insya Allah tak usah no dadi lah terus tak lebonane omah itu, saya itu ya kadhi jauh kebya mek dhuwit Allahumma sholli Muhammad bisa dilanjut bisa dilanjut insyaallah sing elek dibuat ya sing apik ayo dilebon apa supaya awake seger waras lan dawa umur sampean tak dongakno tawil umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisa dilanjut? Bisa. Ketahuilah bahwa berpikir positif merupakan kekuatan dasar dan separuh daripada kesuksesan seseorang. Lamun dalu iki sampean gak paham, mbok menolimang 5 tahun gak paham. Berpikir positif itu merupakan kekuatan dasar bahkan separuh daripada kesuksesan seseorang. Setiap orang ingin sukses dalam bisnisnya, ingin sukses dalam karirnya, ingin sukses dalam studinya, ingin sukses dalam rumah tangganya. Maaf, tapi tidak setiap orang mampu memasukkan muatan-muatan kesuksesan pada pikirannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. Bahasa tasawufi bahasa agamanya kulo kali sampeyan kudu duwe bondone urip si penyono nang Gusti punyalah modal hidup berbaik sangka kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam hadis hudsinya ana indah doni abdibi aku aku Allah senantiasa bersama prasangka hambaku kepadaku Allahumma sholli ala Muhammad sampean tidak kula pulang cek buatan rugi nyewa e terop iki nyewa sumbangan ya Eh, sing separuh nyewa separuh sumbangan insya Allah cocok nih separuh nyewa separuh sumbangan jadi di daerah ya cas aku wis ojo larang-larang cas wis kiri gitu. sen bayar separuh aing sampean anak kula nggih Bismillahirrahmanirrahim Aku bisa. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Aku cerdas. Aku cerdas. Rungono Aku bisa. Aku Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas stop lu stop aja tidak nak. ketahuilah bahwa cara kerja berpikir manusia sama dengan hukum gravitasi. Apa yang kita lempar ke atas turun ke bawah menjadi kenyataan punyalah modal hidup berbaik sangka kepada Allah sing kita lempar tadi aku bisa isok tuku motor amin isok bangun oma isok nyekolan anak isok haji isok umroh isok bantu masjid isok nyangoni kiai sing akeh sing Wong dadi santri kok atine ati petik, hati cilik. Tangi turu sambat, melek sambat, ketiga sambat rendeng. Di malam yang penuh berkah ini, dengarkan ceramah saya bahwa Allah itu senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya. Nek nyono bisa, insya Allah dikai bisa. Sing durung duwe-duwe omah tak dongakno iso tuku omah. Duk PTC Singapura Surabaya. Kula nek wong santi omahe api montol ya api adem mati. Tuku montor wis selawi tahun kepungkur ya mau gak moko. Sedino aku telung dina prek. Padha karo uang nek wis tuwek Asam urat. Kolesterol. Masya Allah kenjeng manis niki wau ana kiai teko Probolinggo kulo kanggo nikano karo rondo umure 70 kiyaine umur 74 aku gak gelem nikano lho nama Gus sampean kok mboten purun lho ngeten lho yai sampean ilmune kathah donya nggih kata santri kata butuh sing rambut nek sampean tuwek dole tuwe, tuweke eh, tuntun-tuntunan <laughs> nek sampean iku umur 70 yai iya, nek golek bojo paling tuwek golek umur selawi siji kenek gawe jamu Serius, gimana serius? Loh. Loro ana sing rambut sampean. pada padha tuweke benda lu. Wurung seneng teman mambure mason yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah panjenengan iki yai gak cukup pinter kudu cerdas. Ya apa nyeneng na uang langit to. Istak tak no. Bisa bangun oma, Bisa tuku motor. Supaya ngaji nang si Sidoarjo menika motor api api. Wah santri Gus sali BMW, Mercy, Alphard. Solo ngaji nang si Dorjo gawe jimni kotrek. Ya Allah, tahun biru iku wis sing wedok lawa munduk tengah dalan mogok sapa sing nyuruh sapa sing nyuruh wong gawat iki Allahumma sholli ala Muhammad tak dongakno sugih kabeh Wong dibaleni nggih Bismillahirrahmanirrahim Aku bisa Aku bahagia. Aku cerdas. Aku sukses. Apa yang kita lempar ke atas turun ke bawah menjadi kenyataan. Insya Allah hasil. Belajarlah berpikir positif. Stop. Kadang-kadang sampai ziarah haji didongakno nokia ini haji, mulai ngamuk ngamuk kiai gak ro cuaca wong ke anak cilik-cilik didongak lunga haji santri sing kaya ngene iki gak duwe bondone urip bagusi penyono nang Allah umpama kran disinseti mbek Allah krek gak netes balas nyambut gawe apa buntu ae belajar ngernet melok ini gak oleh si kilik lindes ban oh apa sih simak ikuti ceramah saya moga-moga sampean punya semangat baru gairah baru kesadaran baru bahwa Allah senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya nek nyono bisa bisa amin nyono bahagia bahagia nyono sukses akan diberi sukses punyalah modal hidup berbaik sangka kepada rong jam ijane sampean kula critani purun mboten kulo nih wong tulangan duwe jenengi jenenge jan sebab yuk jani keturunan Cina sing duwe PT Gading Mas niku lho. Dadi nek sampean liwat Surabaya ono PT Gading Mas iku wontone Cina tulangan. Nuwun sewu sak durung yuk 10 aku ya. Yuk jani niku duwe asu helder 5. Ben esuk asune kayak ngombe susu. Sore kayak ngombe susu. Lah nek asune Cina tulangan yang ngombe susu. Mosok kiai ini ngombe teh. <laughs> Si dina yuk ya jenenge mengetrapkan, Masya Allah efisiensi ngirit nih diroba gak dikai ngombe susu diganti janggelan. cawe gue loh asune porek demo gak kelem jogok Lah nek asu biasa ngombe susu ae diganti janggelan unjuk rasa gak gelem jokok. Kiai gak ngombe ini jek pidato lah hebat. Stop, stop. Barang siapa ingin menjadi orang besar harus berjiwa besar dan belajar berpikir besar. Kau popo aku masih gak sampe ngombe kau popo. Wong iki Surabaya. Gak usah kayak mangan aku tak mampir nang Elmi kono ae. Nduk kono sebuntut standar, Pak. Sebuntut wenan Elmi. Tapi nek wong sakmene ya gak mentas aku mbayari. Nek asmuni tok ya tak si Sijine dina bojoku lek takon, "Bah, apa sibab bedane sebuntut ilmi karo sebuntut tulangan kula gaweten terlalu polos jawab. ngene dik nek sebuntute padha dik sing nyuguno sing beda <laughs> bojo kula iku mara metu lone banyulone melawah kula nang pondok niku pawanter gawetun kula bodoh lho kula jawab lho kok apa ana. Saiki dipancing-pancing gak iso wis padha dik Bahaya iki. Bojo mek situk kaget mil bok temenan. Turu celonoan nangkep telu dikai sewek maneh. Iso dadi bacan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? Sekarang bagaimana panjenengan-panjenengan ini mampu tampil berpikir positif, punya modal hidup berbaik sangka kepada Allah. Nggih. Mau tak terang nek skripsi butuh dosen pembimbing. Tesis butuh dosen pembimbing. Disertasi butuh dosen pembimbing begitu juga berjalan menuju Allah tentunya butuh dosen pembimbing kula urangi pulangi puruna nah. tak duduno siji ya, jane nek 70 iki sing sidak songo kok aku tak rene maneh nggo tremos dhewe agar kita mampu tampil berpikir positif berbaik sangka kepada Allah langkah cerdas yang pertama syuting kena usahakan bergaul dengan orang-orang terbaik dan pilihan bahasa pojok kampung wong kang soleh kumpulon sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi Seseorang berada pada keagamaan temannya maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu Bu wong apik ya sangka kanca wong bejat lan rusak ya sangka pengarone kanca percaya napa mboten Bu tak baleni wong apik ya sangka pengarone kanca wong bejat lan rusak ya sangka pengaruh kanca kok sakit ngoten Pak Gusali jawabannya gampang menungso iku selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial sugiyo sak pira ga iso urip dhewe pinter sak mendi ga iso urip dhewe pangkato sak pira ga urip dhewe apa sebab karena manusia itu selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bu ojo percaya ono wong sukses budal dewi Ngono catetan. Jangan percaya ada orang sukses berhasil berangkat sendiri. Pasti ada peran, dukungan, sumbangan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Tak kayak contoh loro ya. Tak kayak contoh ya. Beliau Khadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Makbur Kiai Haji Hasim As'ari Seorang ulama besar pada zamannya, ahli hadis. Pendiri pondok pesantren Tebu Jombang, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama sekaligus sebagai pahlawan nasional. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya. Kak budal dewi di sana ada sumbangan, dukungan dan bantuan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Di sana ada kahawahab khasbullah. Catat. Ada kahabisri Bisri Sansuri. Ada kaharaden Asnawi Kudus Adakah Hamas nawawi sepuh sidogiri pasuruan Adakah Abdullah dari Kawatan Surabaya Adakah Samsul Arifin Asem ah, Bagus itu Bondo masih banyak kiai-kiai besar pada waktu itu sebagai sahabatnya Mbah Hasim Asari Bu Bu Insinyur Soekarno Bapak proklamator kita Presiden RI pertama Go internasional Nek zaman kupulukan ireng tajak nang Mesir, tajak nang Libya, tajak teng budiman masih mesti wong ngomong Soekarno, Soekarno. gini betul. Ini sebuah kenyataan. Jadi Pak Karno jadi wong top go internasional Kak budal dewi. Di sana ada sumbangan dukungan dari sahabat-sahabatnya. Di sana ada Bung Hatta. Seorang sekretaris yang jujur, cerdas, telaten, bahkan sebagai bapak koperasi. Gini betul. Ada KH Wahid Hasim, apa itu Dur ini? Jadi ini jangi iki Gus itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional telu Baik, ya wis pahlawan nasional Abayul pahlawan nasional insya Allah dalam waktu dekat Gus Dur akan menjadi pahlawan nasional Basim pahlawan nasional Kiai Wahid Basim, pahlawan nasional Insya Allah sebentar lagi Abdur Kiai Haji Rahman Wahid menjadi pahlawan Hei, eh, apa itu? Hei, eh, eh, hei, hei. Hei, Aja oh, ditum kene kene. Kene, kene seronggo kene. Wes wes. Item. Wong sare atiku ora iso dikei ngaji bareng konsumsi. Mesti kalah. Benere mang kula sadurunge munggal dipakise. Iki karene ta? wis tak duwiane lah banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ditempati lu namangku ya Koplo lu miring Banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan. Banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ia tempat. Dalu kula sering teng PTC menika. Iku lho gak ono sing nurani wong sing duwe. Sing nurani babu-babune. babu Kula ngomong ini ngarang apa bukti? wake wong dur wanganan gak dipangan lha kene tanggae Pak Bapak kula iku biyen doktrine teng kula li awakmu nek dipanganan nek luwe-luwe panganan basah ojo sampak nginep nek awakmu wis gak arep masyaallah cukup kanggo anak bojomu anakmu kena Rungokno keterangan iki. Apa iki? sing pidato iki bos Pak aja didodono meni-meni nek ngundang aku sampe njaluk ini sak pres tak kei Ndek dina ya iku Cina iku oh, ngakoni kula ni gurune nek kula sing ngomong nek perlu sak pabrike dikekno serius niki serius Allahumma salli ala Muhammad bisa minta kan saya nek Senin malam Selasa tak aturi ngaji nang omah wong pirang ewu mangan kabeh ngombene susu lho kene kena teh Lho santriku ngombe susu ku encer tete, unjuk rasa. Ya nopo ya kok bro rada encer. Tak warak kau ini gak bayar nyocot Allahumma sholli ala Muhammad Ya apa iso kon pidato kena ini Pak kok niki kula sing ngoten paham nggih banyak orang mengumpulkan makanan tapi tidak ia makan banyak orang mendirikan bangunan tapi tidak ia tempat Allahumma sholli ala Muhammad diterusna nih diterusna jadi aja percaya ono wong sukses budal dewi, Mesti ono sumbangan, bantuan, dukungan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Sekarang pandai-pandailah panjenengan untuk memilih siapa orang yang layak dijadikan sahabat. Paham nggih? Aja keliru wong germo dikonco. Ero germo mau iku seneng mangan seger nyambut gawe mo. Anak buai e jenenge balon. orang sengaran aran hostes, ono sing aran PSK, orang sing wanita harapan, ono sing aran orang sengaran sing aran begenggek, cari nih Jarine wong Sidorjo balon niku sopo bayar oleh kelon. Cari wong plorong ngarani gemono. Gemono barang sak gegem ditawakno mrono. Jeragane jenenge germo, germo seneng mangan seger nyambut gawe. Bu. Bu. Sing darah-darah tinggi tak tambah tambani gelemah sing loro-loro gak iso guyu gak loro untu tapi gak iso guyu kula tambani purun sampean tak ceritani sak durunge tak ceritani sampean tak dongakno muga-muga dadi santri sing cerdas sampean tak ceritani kecerdasane Abu Nawas purun nggih Abu Nawas cawardas siji dina Abu Nawas diundang raja nang istana Tadi kalau ngomong rojo mesti is nek lurah balik desa lah ngono Masya Allah Wong dundang raja ya kehormatan wong dundang wali kota ya kehormatan iki raja teko Abu Nawas bareng teko nang istana ditemoni raja istrinya raja dan Abu Nawas wong telu rajanya mengambil telur lima itu telur ya? Ah? ndok bahasa Banjari intalu ngadek rojo Abu Nawas lihatlah ini telur lima jumlahnya silakan telur lima ini Abu Nawas bagi kepada tiga orang ini dengan rata adil dan tidak merusak Bila kamu bisa membagi lima telur kepada ketiga orang ini adil dan tidak merusak, kamu akan saya beri hadiah. Bila sebaliknya kamu tidak akan bisa membagi dengan adil dan rata, kamu akan saya bunuh di tempat ini. Gandeng Abu Nawas sering ngrungokno ceramah Gus Ali cerdas. Banyak gelek ngrungokno ceramah Gus Ali ngadeg Abu Nawas nyet lima telur di ditangani rojo dijukuk sing siji dikekno rojo, e. sing siji di di sa'i dewi sing telu dikekno sing wedok ngadeg rojo e. kan gak adil saya dapat satu istri saya tiga ngadeg Abu Nawas wahai raja engkaulah orang yang saya idolakan dan saya hormati apa yang saya lakukan ini suatu ijtihad yang sangat hati saya mengambil satu saya kasihkan raja dengan pertimbangan rasional karena raja sudah punya dua telur saya mengambil satu telur karena saya juga punya dua sedangkan istri raja yang cantik saya kasih tiga telur dengan satu pertimbangan karena istri raja belum punya Bu Bu ini kecerdasan Abu Nah termasuk panitia keputran yang cerdas supaya Gus Ali atine welas. Engko nek Gus Ali pidato, pulurane gon mlebu maneh. niki wau sopir kula lho kula warah niki wau kula cek terbangan nduk pondok sing mapak wis sudah jam 8 tak warah dik iki keputran lho dik kono aja ngotot-ngotot gak ana apa-apane saya istu kula mboten ngerangi kiai ku akeh penggaweane aku cek nunggu santri-santriku kuwi jam 8 mulai kowe tak dek kursi ini lho durung ditata dek. Wes nek wis mboten mlebokno ati lah. Wong kula pidato nduk pundi-pundi mesti sangu, Pak. Apa sebab? Supaya daya panggil dakwah saya kuat, gak arep-arep dikei. Sangu. Masih kan kei ngombe gak apa-apa. Tapi tak lebokno buku inting-inting. <laughs> Nek kon nundang rene mana? tak wara gegerku lara. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Bu bisa dilanjut insyaallah carilah sahabat yang layak sampai jadikan sebagai sahabat karena orang yang makan bersamamu itu belum tentu temanmu temanmu yang sejati adalah orang yang mau mengerti, mau membantu, mau mendatangi tatkala kamu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Nah, terakhir kula jawab kesulitan kowe wong keputran seminggu kepungkur kula didayahi wong keputran nek jenenge kula mau nyebut nggih wong wedok saya tahu persis iku kenal kula sudah lama body standar <laughs> cukur kuning ngomongin ketawa. medayo nang kiai lembean tangan luru alias gak ngopo-opo ngomongin getawa plus bojo kula takon sapa sih Pak meneng iku mun wong keputra. tonggoe almakbul lah kiai anu sing lho niki Mas Nur Komari sing lho Dik keputran ngono lho mburine olimpik ngono lho Dik omah ngene intine omongan ditutul nggih Gus Ali tolong sampean dalaken kesaktian sampean Ya napa bisane urip kula ni mboten dirubung masalah. Urip kula niku wis dirubung masalah. Anak yang noto, bapak Bapakne lari-lari oh ya iki dados PLO yai pasukan lalioma, Bahasa Inggrisnya belakrak ekonomi kula niki mengge Senin Kamis ya tolong sampean dalaken kesaktian sampean. Ya napa bisane urip kula niki mboten dirubung masalah. Kupluk kula mau tak iringno. Ya apa kok ngon cerdas wong teh. Kok coba ngombene susu Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, tak njogo kecerdasannya Bu Nawas ya. Lho nggih. Dudune jawaban kula. Bu, jangan lari dan takut dari masalah. Sebab hidup ini sebenarnya adalah rangkaian masalah. Understand? Wani urip kudu wani ngadepi masalah akrabi dan kelola masalah dengan baik Tengok pengajian ini ya akrabi dan kelola masalah dengan baik sampah saja kalau kita akrabi dan kita kelola jadi kompos banyak orang sukses karena cerdas mengelola masalah banyak orang hebat dan menjadi berhasil karena cerdas mengelola masalah Allahumma sholli ala Muhammad ya napa bisane kula kali sampai cerdas mengelola masalah ditelno wong kang soleh kumpulo sampean ojo metu sangka barisane kaum muslimin sampean ojo ado sangka poro kiai ojo sampai ado karo poro alim ulama cek oleh pencerahan cek oleh pitodoh urip sampean supaya oleh tetes si banyu sing bening rembesing madu amin jangan coba-coba kita keluar dari barisan kaum muslimin sebab domba yang kena terkam serigala adalah domba yang keluar dari barisan para domba catat sebuah-sebuah serigala saya yakin tidak akan berani menerkam anak domba manakala anak domba di tengah-tengah barisan para domba paham apa beten sing gak paham ya mantu-mantu tok ngerti nak kason ya wedhus sing dicebak serigala iku wedhus sing metu saka barisane perwedusan mulai yasinan ini sampean urip-urip ya tahlile istighosae manakibe markabanane sampean pertahanno sampean gak usah ngrungokno orang-orang sing jepon-jepone pakir sing ngawur-ngawur sing kita gambar macan nih. cok wong diduting musyrik, cok diduting kafir, cok wong diduting bid'ah. kita kitabe gambare macan ujung-ujungnya bisa ditebak surga dikapling untuk dirinya dan kelompoknya paham zaman? wis gak usah tukaran mbek wong sing api sebarkan salam sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat kita butuh Islam yang ramah bukan Islam yang marah takon mana wonge Gus Ali marem aku kurang jawaban dami kari situ Gus Duh, medayo gak nggo apa-apa Napa no, Bu Kaji? niki Gus Ali duwe tinggalan teko tiang sepak kula keris teko Nganjuk. Lah iku kula dalan nduk bali ngoten lho kula di musik-musik wong di murtad-murtad wong di kafir kafir uang terus ikulon ini salate buat diterima petang puluh dino kaji kula ini buat diterima napa leres sayai ya, no jawaban ini Bu Kaji samen gak usah ngok ngono-ngono iku salamku nang ustati sing ngampir-ngampir sampean murtad-murtadno sampean musik-musik sampean Nek ana wong duwe keris emosi kafir murtad. Ya apa nek ana wong duwe linggis? Salamku. Sampai saya gak balik berarti kan kesan jawab Ustaz. Kesimpulan, ditenel nggih? Uang iku nek elmune cumpon gampang nyalano sak padha-padha. Uang ne ilmu ni jumpon kaya dene kodhok jerone bathok. Mekungku. Kabeh diduding kafir, kabeh diduding murtad. Pidato nduk wong ngamuk-ngamuk padahal Allah Subhanahu wa taala paring tuntunan insyaallah bagaimana tatkala Nabi Musa dan Harun berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih tetap diperintah kongon sing sopan apalagi mendakwai orang yang sama-sama Islamnya kiblati podo Qurani podo gini betul Nabi ini podo rukuk sujud podo tentunya harus lebih sopan dan lebih menghargai masih digaik-gaik ngombe ya gak usah muring-muring pun muka-muka manfaat ya wis kula dunganane Sampean butuh donga sing biasa apa luar biasa? Insyaallah. Sampean nek kepingin duwe donga luar biasa, ditetuno. Ditetuno. Prangkone kirim surat itu kan tingkatannya macam-macam. Ono sing biasa, ana sing kilat kilat khusus kilat tercatat ekspres Nang kirim surat nang Jakarta prangkuni sewu tutuk nggone dibuak karo tukang pos. Ring Ringkese diteten diteteneng ya. sampean nek kepingin dititipi donga mandi karo Allah, sing loman. Sing loman aja digo metu maneh. sing loman saestu basalan si dorangu krian jadi wali Barokai loman sampean delok wali-wali kula woman bagus nan arak-arak wong sing top itu tak delok ngene lho loman gak ono wong medhit dadi wali gak paling wali murid paham nggih jadi nek kepingin duwe donga mandi diantarane sing loman marang sak padha luwe-luwe karo kiai nek salaman karo kiai masih tangan siji gak apa-apa sing penting leme, engko salaman karo kiai diocok-ocok gak apa Lesu. 20 juta saja mosok kiai kalah larang karo sinden lu mana kita kayak wawasan kan ya siapapun yang salah di dalam memahami ceramah saya silakan sampe no, ini kalau sing teko metro ayo sing suarane sok cilik gede sok imai iku lho Ayo sampe nundang Soimar ini. Sampean yang kei tiket, yang jemput, yang ngeterno. Kiai cukup di SMS itu. Eh, sama Kadang-kadang kita terlalu mahal di dalam menghargai diri sendiri, tapi kurang bisa menghargai orang. Iku ono sinden top ngawi, yati pesek. Iku dilarang. Kula iki loro ditekakno rene wis dirapatno balak balik. Ana sing nduk rapat usul tok tapi duwe gak metu ya. Lho jadi lono. Kampung cek rame anggap sebuah dinamika. Tadi nduk kampung ana sing cemes iku penting. Kan bapak apa? Mbok menawa nek jagong bayi diundang. Dirapatno balak balik. Ya apa iki donate diduwiki Insya Allah, Engkau tak cerita tentang bojo teman-teman. Kula nek karo bojoku menjaga kemesraan mesti tak cerita kene. Pun kula donganane nggih. Sampeyan tata hati pikiran sampeyan Insya Allah makbul donga niki. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضي الله عنهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكرم الزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الداد وسر السار سائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد alladhi lam Allahumma la ilaha illallah wa badi'us samawati wal ardi dal Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim, Ya Sami, Ya Basir, Ya Adi Sultan, Ya Qadim Al-Ihsan, Ya Daim al Ya Basit يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافئ البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يجأ wasallallahu ala sayyidina wasallam alhamdulillah rabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh